Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, di sini di, di khususnya di daerah Cirebon itu sering ada acara lamaran itu nggak pas hari akad nikah, acara apa? Ya. Acara lamaran. Lamaran, lamaran pernikahan. Ya, lamaran pernikahan. Kadang satu hari, dua hari atau berapa hari sebelum hari akad nikah. Nah, di sini saya sering kali begitu datang ke keluarga Ibu Hajat untuk bekerja, kan biasanya setelah sholat subuh gitu tuh nyampe ke tempat hajatnya saya sering kali itu memergoki pengan, calon pengantin itu yang udah tidur bareng Bu ya jadi saya tuh heran kaget ya sampai saya tuh kadang bertanya sama pengantin gitu calon pengantin Neng akad nikahnya nanti kan jam 8 iya Bu loh kok belum akad nikah udah tidur bareng mereka cuma tersenyum doang Bu ya jadi saya tuh heran sama terutama sama keluarganya gitu tuh apa mereka pikir itu lamaran itu udah sah menjadi suami istri padahal kan lamaran cuman hanya memberikan bawaan gitu tuh ke keluarga perempuan itu aja kan belum sah menjadi suami suami istri gitu jadi saya di sini nggak ada pertanyaan cuman saya mohon kepada Buya untuk menerangkan bahwa lamaran itu belum sahnya menjadi suami istri terutama untuk remaja bahkan itu ada juga Buya yang dulu saya tanya itu lulusan pondok yang kayak gitu Cuman gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jika benar yang demikian itu, jika ada, ketahuilah tunangan belum menghalalkan sebuah ikatan. Anda harus tahu. Bahkan memang kita pernah ditanya beberapa tahun yang lalu ada masih tunangan itu sudah suruh mencari mantennya di calon mantenmu di mana? Nah, ciluk baan nanti di kamar. Eh, Innalillah suruh berlatih masuk ke rumah jadi calon pengantin laki-laki membiasakan biar kenal dapurnya mana ini jadi eh berduaan innalillah ini budaya apa itu mana budaya terhormat itu budaya tidak terhormat bagaimana akhirnya ngobrol berdua haram tunangan belum menghalalkan sebuah sebuah ikatan justru setan tunangan lebih gede daripada setan sebelumnya mungkin ada seorang anak gadis yang oleh orang tuanya sangat dijaga tidak boleh keluar, tidak boleh ketemu laki-laki, tidak ini, ini dijaga tapi kalau sudah tunangan ini setan berbicara lagi dengan bahasa lain akhirnya calon menantu laki-lakinya minta izin mau diajak jalan-jalan belanja baju dan sebagainya e, bingung ini sang calon mertua ini mau dilarang calon menantu mau diperkenankan belum halal mau dilarang calon menantu mau diizinkan belum halal bingung mau dan halal boleh izinkan enggak akan ngitung benih izinkan enggak izinkan enggak izinkan ya nak tapi jangan lama-lama ya hm, apa yang terjadi waktu dia naik sepeda motor apa yang terjadi waktu naik mobil hm, ini loh setan setelah tunangan lebih dahsyat lagi makanya kami menghimbau tunangan jangan lama-lama sebab kalau orang dalam tunangan itu seorang orang sudah memiliki tapi belum halal kan begitu sehingga kerjaannya terseksa dalam curiga mau negur bukan istrinya mau tidak negur kayak istriku bingung jadi melakukan kesalahan pun juga liar nanti na'udzubillah jadi pertunangan belum menghalalkan dan ini tugas semuanya awalnya kita dinukil katanya ada ustadz lagi kok banyak ustadz bingung sekarang ini ustadz diam saja ustadz pengisikan haram haram Ustadz harus berani mengatakan, tidak boleh yang semacam itu. Biarpun besok nggak diundang, suruh akadkan lagi ya. Ini kadang-kadang besok tidak diundang <laughs> lagi saya. Tidak suruh doa nanti saya kalau saya marah-marah nih. Urusannya suruh doa, pulang bawa berkat. Problem nih, musibah. <laughs> Ah, tidak, haram-haram, tidak. Nasihati dengan cara yang halus. Di musolanya harus sampaikan, diingatkan. Tidak, apalagi sampai tidur berduaan dan beliau ini yang bertanya melihat sendiri. Kasihan mereka. Betul, yang salah adalah biasanya adalah tokohnya. Kenapa membiarkan? biarpun harus disampaikan dan mungkin banyak yang tidak senang di saat kita menyampaikan hal-hal yang semacam ini mungkin tidak senang tapi tidak senangnya itu tidak akan lama karena mereka ahli iman pada suatu ketika bakal senang dengan petuah yang pahit semacam ini lihat kami tidak pernah ragu kok waktu ngomong CS tadi itu mungkin ada yang marah tetap, tapi lihat tahun depan mereka akan senang lihat dengan kalimat ini. Dia akan keluar dari ke, ke, ke, ke ini di saat melihat orang lain pada nyungsep, ya ini aman, nah, ini, aman. Dia di orang lain ini aman. Apalagi di alam barzah nanti bakal senang. ada Adapun saat ini tidak usah menyanjung kami ini, anda ya, tidak perlu. Nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, termasuk ini kebiasaan-kebiasaan di masyarakat tentang pertunangan yang setelah pertunangan akhirnya dibebaskan untuk berkumpul dan bertemu adalah haram. Pertunangan belum menghalalkan sebuah ikatan Kalau sudah qabil itu nikah ha, baru ha, baru halal, boleh ngapain saja. Semoga Allah menjaga masyarakat kita, menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dan menjaga hati kita. Baik, wallahu a'lam bissawab.